Terlebih lagi dikala kita akan menghadapi sebuah bulan yang agung. Bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, terlebih khusus orang-orang yang soleh. Untuk mereka bisa mendulang berbagai macam kebaikan dan pahala yang Allah janjikan yang Allah menjadikan bulan tersebut merupakan bulan yang penuh berkah yakni bulan Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang beliau menyatakan idza kana awwalul lailah min ramadan apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadan maka futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka kemudian barakallahu fikum wa sufiratis syayatin dan akan dibelenggulah para seton-seton. Dibelenggu seton-seton di bulan Ramadan. Yang dalam bab ini ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yani qila annal annal ladzi sufidat maradatul syayatin. Yang dibelenggu hanyalah tokoh-tokoh besar dari kalangan seton-seton. Yang kedua adalah dibelenggu seluruh seton-seton tersebut dari kalangan jin. Namun kemaksiatan bukan berarti tidak ada. Karena pendorong maksiat kadangkala adalah tabiat. Memang sudah sifat pembawaan manusia. Yang disifatkan Allah zaluman jahula. Dan kadangkala memang dorongan-dorongan syahwat yang ada pada dirinya. Maka di bulan Ramadan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan Fayunadi munadin maka menyerulah orang yang menyeru ya baghial khair aqbil wahai orang-orang yang mencari kebaikan majulah engkau untuk melakukan kebaikan wa ya baghial syarr Wahai orang yang dia menginginkan kejelekan, kejahatan. Aqsir maka tahanlah engkau dari melakukan kejelekan. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Di mana kaum muslimin dimudahkan melakukan bentuk amalan soleh di dalamnya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu salafuna soleh. Pendahulu kita orang-orang soleh selalu berharap kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui dalam pertemuan yang telah lalu. Tentang bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan. di mana seorang akan mengetahui awal malam bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua cara. Pengetahuan penentuan awal bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ru'yatu hilali Ramadan. Terlihat nampak hilal bulan sabit bulan Ramadan. Kalau itu sudah nampak setelah tanggal 29 Sya'ban. Maka di ke, menjelang matahari terbenam. Orang-orang taro al-hilal berusaha melihat hilal. Maka di sini barokallahu fikum kababila nampak berarti telah nampak hilal bulan Ramadan. Atau yang kedua adalah dengan ikmal syahr salasina yauman menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hitungan 30 hari. Sehingga kata para ulama, kalau sudah bulan Sya'ban 30 hari, besok dilihat kok tidak lagi nampak hilal, maka wajib setelahnya tetap tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Dikarenakan bulan Hijriyah tidaklah lebih dari 30 hari. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah cara penetapan bulan Ramadan. Di mana sangat dianjurkan dan disyarankan oleh para ulama demi kemaslahatan kaum muslimin min haitsul ijtimaiyah dari sisi persatuan dan juga keselarasan mereka adalah agar mereka mengikuti keputusan para penguasanya. Maka setelah tahu ini adalah bulan Ramadan, maka di malam hari ini kita akan membahas mempelajari mengenai amalan-amalan yang disyariatkan. Dan ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala bulan Ramadan merupakan bulan yang dilipat gandakan di dalamnya kebaikan dan ditekankan di dalamnya ancaman atas orang-orang yang berbuat maksiat maka secara global di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita melakukan segala bentuk kebaikan. Yang kita mampu. Dan sangat ditekankan untuk kita menjauhi segala bentuk perbuatan kejahatan dan kemaksiatan. Dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita faarullaha fi min anfusikum fihi khaira maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian di dalam bulan Ramadan tersebut kebaikan-kebaikan. Dan dalam riwayat hadis sebelumnya, menyerulah orang yang menyeru, Ya baghiyal khair akbil, wahai orang yang mencari kebaikan bersegeralah. Majulah engkau lakukan kebaikan. Waya syar aksir. Wahai orang yang menginginkan kejahatan, kemaksiatan, berhentilah. Maka ini konsep global di dalam bulan Ramadan. Namun di sana barokallahu fikum ada beberapa amalan yang sangat ditekankan yang sebagiannya adalah wajib dan sebagiannya adalah sunnah muakkadah untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Maka di antara amalan yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan, setelah kita masuk awal mula bulan Ramadan, diterangkan para ulama ada beberapa. Yang pertama adalah siyamu syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Untuk siam. Yang kedua qiyamul laili Ramadan. Yang kedua adalah untuk kita melakukan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih ataupun membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah tilawatul Quran wa mudarosatuhu. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan yang ketiga disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah iksarud du'a. Fi nahari Ramadan. Au fi layaliha. Maka memperbanyak doa. Baik di siang hari. Daripada bulan Ramadan ataupun di malam-malam harinya. dan berikutnya termasuk perkara yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah sodakoh. Adalah kita banyak-banyak melakukan sodakoh. Dan termasuk yang dilakukan di bulan Ramadan adalah taftirus saim memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Berpuasa, kita memberikan jamuan makanan buka untuk orang yang berpuasa. Nah, dan demikian pula diwajibkan atas kita adalah kafu anil maksiyah adalah untuk kita menahan menahan diri kita dari perbuatan maksiat. Menahan diri-diri kita dari berbuat maksiat. Ini diantara hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan. Demikian pula al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. I'tikaf di sepuluh akhir bulan Ramadan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara global segala bentuk kebaikan adalah sangat dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan. Dan segala bentuk kejelekan adalah untuk dihentikan di, di dalam bulan Ramadan. Maka demikian pula Amalan-amalan yang tadi akan dirinci satu persatu hukum dan pendalilannya. Di antara amalan yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan adalah siam nahari Ramadan. Berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Dan kemarin telah kita ambil definisi siam Ramadan. Yaitu apa definisinya? Alimsaku anil akli wa syurbi wa sairil muftirat ma'an niyah. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abudan lillahi ta'ala. Yani menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Berupa makan, minum dan seluruh yang bisa membatalkannya. Bersama adanya niat, dimulai terbitnya fajar sodik sampai dengan terbenam matahari sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasa. Apakah roh daripada puasa tersebut? Apakah yang penting bisa menahan makan dan minum sehingga kita berhasil? Maka harus kita tanamkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan di dalam hadisnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan man soma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena keimanan dan berharap pahala. Didasari karena keimanan dan berharap pahala. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, "Malam yada qawla zur wal amila wa amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah Barang siapa yang tidak pernah mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang sifatnya dusta membohongi manusia atau berbuat jahil, berbuat kebodohan yakni sudah tahu namun tidak melakukan maka Allah tidaklah butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kam min shaim laisa hadallahu illa al-'atas wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali sekedar lapar dan dahaga. Naudzubillah min dalik. Berarti menunjukkan di sini nilai sebuah siam rohnya bukanlah dilihat dari orang tersebut mampu menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum kewajiban orang yang berpuasa. Harus menahan makan dan minum dan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Namun baiknya sebuah siam puasa adalah ditinjau dari sisi keimanan. yakni keikhlasan dia di dalam siam Ramadan dan kesesuaian dengan contoh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disinilah nilai sebuah kebaikan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Maka bagaimanakah sifat siam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sana harus kita ketahui sebelum kita masuk kemarin terakhir apa sudah syarat-syarat belum syarat wajibnya orang berpuasa belum khairan insyaallah Sebelum kita masuk sifat puasa Nabi atau bagaimanakah puasanya Nabi, maka marilah kita melihat ketika seorang telah masuk siam bulan Ramadan, siapakah yang wajib untuk berpuasa? Nah, siapakah mereka orang yang wajib untuk berpuasa? Karena siam Ramadan merupakan rukun-rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun is Islam. Kalau ini sudah ya kemarin ya. Hukum orang yang meninggalkannya bagaimana? Hadir gak kemarin? Antum? Hadir. Bagaimana hukum orang yang meninggalkannya? Berdosa. Berdosa tok. Kalau berdosa jelas. Saya, Pak Kasep. Sudah pindah dulu. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang meninggalkan puasa Ramadan, hukumnya apa? Ya wajib jelas, nah itu. Namun bagaimana, Pak Kanto? Kalau berdosa ya, namun kalau wajib mengganti, gih, lah ini is gamblang niki. Cuma kemarin ada sesuatu yang harus kita waspadai pada diri orang-orang yang tidak berpuasa. Apa itu? Halo, Pak Kamit? Kemarin apa? Novan? Atau belum disampaikan? Belum. Baik, khairan insyaallah. Dengan saya tanya. Nah. Hah? Belum, khairan. Berarti kalau begitu di sini kita harus mengetahui kedudukan siam bulan Ramadan. Kedudukan siam bulan Ramadan manzilatuhu fiddin, kedudukannya di dalam agama adalah ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Bukan sekedar kewajiban yang bukan rukun. Namun rukun daripada rukun-rukun Islam mantarokaha juhudan wujubiyatahu. Barang siapa yang tidak berpuasa dikarenakan didasari penentangan tentang kewajibannya. Dia menyatakan puasa Ramadan niku mboten wajib. Ya. Secara asal. Maka orang tersebut dia barokallahu fikum adalah dihukumi kafir karena menentang Al-Quran, Sunnah dan Ijma' kaum muslimin. Dan menentang sesuatu yang telah diketahui secara pasti termasuk bagian kewajiban agama. Nggih. Wong ora tau sholat, wong ora tau ngaji, nek ditakoni tiang nek ninggalakan puasa bulan Ramadan hukumin apa? Dosa. Puasa Ramadan apa wajib apa mboten? wajib. Lah ini namanya sudah diketahui dengan pasti kewajiban daripada kewajiban aga, agama. Kau ditentang, oh puasa Ramadan nggak wajib. Ditentang. Nah, yang mungkin karena merasa saya sudah sampai tingkatan ibadah tertentu. Maka yang seperti ini dia terancam dengan kekafiran. Adapun orang mantarokah tahawunan watakasula Orang yang dia itu meninggalkannya dikarenakan menyepelekan atau bermalas-malasan. Ma'atiko diwujubiyatih. Bersamaan dia meyakini wajibnya siam Ramadan. Dan dia berdosa. Maka orang tersebut. Fihi khilaf bainal ulama. Terjadi perselisihan di antara para ulama wal mukhtar dan yang dipilih adalah lam yukfar, belum kafir. Walakinnahu asimun murtakibul kabirah. Akan tetapi orang tersebut berdosa, melanggar dosa-dosa besar. Melakukan dosa besar. Yustatab minhu yang wajib untuk bertobat darinya. Jadi kalau ditanya apa hukum orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka dilihat alasan kenapa meninggalkannya. Yang satu mengatakan saya meninggalkan puasa bulan Ramadan karena enggak wajib. Yang wajib bagi anda yang ibadahnya masih begitu-begitu. Kalau saya sudah khusus ibadahnya. Maka yang seperti terancam dengan kekafiran. Yang kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia terbaik, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan hamba. Ini masih diwajibkan melakukan siam bulan Ramadan. dengan lebih becik timbang Nabi nopo? Nah, demikian ya. Merasa lebih baik daripada Nabi? Oh tidak. Kalau tidak ya berpuasa. Wong Nabi saja wajib berpu berpuasa. Oh kalau saya lebih baik, dasarnya apa? Kalau Nabi nerima wahyu dari Malaikat Jibril. Kalau saya masuk wahyu menerima langsung dari Allah. Oh tambah kufur tiang yang seperti ini. Ya, lihatlah. Tambah kufur nanti. Bahaya yang seperti ini. Bisa jadi dia akan menghalalkan segala apa yang Allah haram haramkan. Ya. Dengan alasan saya sudah mendapatkan izin langsung dari Allah. Ya. Ini barakallahu fikum. Nah ini yang pertama. Keadaan kedua kalau orang tersebut ditanya, kenapa kau meninggalkan puasa Ramadan? Aduh gimana ya, males. Karena kalau Ramadan Masya Allah, itu kita kalau makan bisa sepuas-puasnya. Kenapa? Yang lain gak mau makan. Ya. Yang lain gak mau makan. Jadi sudah sewakul pun bisa sendiri. Ya ini orang yang gak wedi dosa ya. Kenapa yang lain gak makan? Ya karena siam. Nah, ini demikian. Ini namanya orang yang tomak. Nah, lama seperti lah dosa enggak kamu? Ya dosa sebetulnya sih. Dosa. Lah yang seperti ini dia belum kafir. Seorang muslim namun melanggar dosa-dosa besar. Dituntut untuk bertobat. Dituntut untuk ber bertobat. Segera bertobat. Nah, ini barakallahu fikum. Ini hukum orang yang meninggalkan puasa. Dikecualikan di sana orang yang tidak berpuasa karena diizinkan oleh syariat akan datang siapa mereka. Nah, barakallahu fikum. Kalau begitu kita tahu hukum siam Ramadan adalah wajib. Dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Dari Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 dan 185. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Kama kutibal alal alladzina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah mutlak berpuasa. Nah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka mengenai siamnya di bulan Ramadan, Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebagai pembeda. Mana yang benar, mana yang salah. Maka barang siapa di antara kalian yang mempersaksi yang menyaksikan adanya bulan Ramadan, eh mendapatkan bulan Ramadan fal maka berpuasalah di bulan tersebut. Ini perintah Allah, perintah hukumnya wajib. Dan Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menjadikan siam merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan kaum muslimin telah sepakat hukum puasa adalah wajib bahkan termasuk minat darurah minal ma'lumi bid darurah minad dini bid termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti termasuk kewajiban agama. Nah ini dengan demikian puasa itu wajib. Nah siapa yang diwajibkan? Nah ini akan kita pelajari. Sekarang sudah ketahuan ya. Siapa yang diwajibkan berpuasa bulan Ramadan? Maka diterangkan bahwasanya yajibu siyamu Ramadan ala man tawaffarat fihi syurutut taliyah. Diwajibkan berpuasa bulan Ramadan atas orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Orang yang wajib puasa bulan Ramadan yang terpenuhi padanya enam syarat. Syaratnya pinten? Wonten enam, Okay. Yang pertama Islam. Pertama is Islam. Islam berarti keluar daripadanya apa? Kafir. Orang kafir tidak wajib puasa. Nah, kalau puasa bulan Ramadan, ikut saya nggak makan, nggak minum ya tak normatin jenengan. nggak dapat pahala. nggak dapat paha, pahala. Ya, cuma dapat yang nggak makan dan nggak mi minum. Nah, Demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah balik. Bulughut taklif. Yaitu telah sampai masa dibebankan kena kewajiban syariat. Yang ini adalah diketahui dengan salah satu dari tiga. Atau empat tanda. Yang pertama bulughut taklif. Bisa jadi bi ikmali khamsata asyara sanatan apakah dia telah masuk usia 15 tahun genap sempurna 15 tahun au atau belum binabati sya'ril anah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya au atau yang ketiga ihtilam telah mengalami mimpi basah telah mengalami mimpi basah maka kalau ada seorang anak telah sampai tiga, salah satu dari tiga ini. 15 tahun, berarti sudah balik. Nah, yang kedua, dia belum 15 tahun namun telah tumbuh bulu-bulu kemaluan. Maka dia telah balik. Belum 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, ternyata sudah mengalami mimpi basah. Keluar air mani. Maka dia sudah balik. Dan ditambahkan syarat yang ke atau batasan yang keempat bagi kaum wanita idza qad hadat kalau sudah mengalami haid walaupun masih 9 tahun. 9 tahun ini kata para ulama usia minimal wanita mengalami haid 9 ta tahun. Memungkinkan untuk haid 9 tahun. Jadi sing hati-hati yang punya anak perempuan. Jangan disepelekanlah kajenge wong lare. Ini tidak demikian, namun harus dijaga. Barakallahu fikum. Ini syarat kedua balik. Berarti kalau begitu, kalau masih sobi, di bawah usia itu tidak wajib puasa. Walakin akan tetapi yan bagi liwaliyi amrihi. Seyogianya bagi para orang tua atau penanggung jawab anak tersebut. An ya'murahu bisyam. Untuk melatih memerintahkan anak tersebut berpu berpuasa walaupun belum wa wajib. Dalam rangka apa? Liya'tadahu wa ya'lufuhu supaya dia itu terbiasa dan menjadi apa namanya? puasa itu bukanlah siksaan bagi dia nantinya tidak terasa berat. Tidak terasa be berat. Nah, nah ini tadi tetap dianjurkan untuk puasa Barakallahu fikum. Ini syarat kedua. Berdasarkan hadis Rufi al-Qalam an Salas. Catatan amalan itu pertanggungjawaban diangkat dari tiga golongan. Di antaranya anis sobiyyi hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai dengan dia mengalami mimpi basah. Maknanya sampai dengan balik. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga. al aklu berakal sehat Berakal sehat. Kalau akalnya masih sehat dan berfungsi, berarti wajib atas dia untuk berpuasa. Dengan akal sehatnya tadi. Nam, Kalau syarat yang lain terpenuhi juga. nam, Berarti keluar dari sini fala mu 'alal majnuni wal Tidak diwajibkan puasa atas orang yang gila ataupun orang yang mu'tawah sudah pikun parah mari nganake basa jenengan sinten Pak lah niki Muhammad lah Muhammad sinten gih. saking pundi jenengan sama anak sendiri sudah tidak paham ini nggak wajib puasa orang yang kayak gini namun kalau puasa ya kayak tadi seperti kasusnya anak ke kecil. Nah, namun kalau wajib di tidak. Nah, ini demikian. Tidak wajib puasa. Mungkin usianya sudah renta, ya. Ini demikian, ya. Ini kita mengalami dulu ada orang tua saudara gitu, sudah usianya 87 tahun. Sama kita bahasa Jenengan saking pundi? kalau saking mriki lah, rawe mriki kapan lah? dalamnya sebelah pundi lagi ditanya gitu terus udah nggak wajib puasa dia. Tidak wajib puasa. Artinya demikian itulah manusia banyak kekurangan sehingga karena kita menyadari banyak kekurangan mintalah kepada zat yang paling sempurna. Nah, selagi akal masih berfungsi marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat, syarat keempat. Dalilnya sama. Rufi al-qalam anisalas diantaranya minal majnun hatta yafiqo. Diangkat tanggung jawab sehingga dicatat amalannya dari tiga golongan di antaranya dari orang gila sampai dengan akalnya kembali. Sampai dengan se sehat. Yang keempat. Yang keempat adalah asyihah. Orang tersebut sehat badannya. Badannya se sehat. Berarti kalau orang sehat, keluar dari badannya apa? Orang yang sakit. Nah, orang yang sakit diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar jauh maka boleh dia untuk berbuka, tidak berpuasa namun membayarnya di hari yang lainnya. Ini ayat nggih. Nggih. Apakah prakteknya setiap orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa? Jawabannya tidak demikian. Namanya sakit bermacam-macam. Nggih napa mboten? Nggih. Jangan terus karena alasan sakit apa? Pengel, ini puyeng, sudahlah nggak puasa ya sakit apa tadi keperang John ininya sakit tangannya sakit nabatan sakit sakit kenapa ini kaki saya tadi anu ini masih anu lah masih sakit gitu rematik dan sebagainya sakit nabatan sakit ke masjid aja nggak mampu misalnya lah demikian nah, ini boten ya maka di sini kita lihat marilah kita melihat perincian orang yang sakit hukum puasa bagi orang yang sakit. Fal maridu ala kismaini. Orang yang sakit ada dua macam. Ada dua ma macam. Yang pertama, maradul muzmin. Lazimun, lazimin mustamirrin la yurja zawaluhu. Orang yang sakitnya menaun terus menerus yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kasaroton seperti orang yang terkena penyakit kanker. Nggih. Kanker ganas. Nelangsa mboten tiange? Nelangsa. Kira-kira diharapkan kesembuhan, lah niku biasanya loro badeni, nggih. Nah, demikian demikian. Lah ini tidak diharapkan kesembuhannya atau sangat langka. Demikian tipis harapan semuanya. Maka yang seperti ini falayal zamuhus saum. Tidak wajib atasnya puah puasa. Naam. Kenapa? Karena li'annahu laisalahu halun yurja fiha an yaqdiru alaihi. Dikarenakan tidak ada harapan bagi dia kesembuhan sehingga nanti mampu untuk berpu berpuasa. Terus menerus dia sakit, maka tidak wajib puah puasa. Naam. Lakin yut'imu an siyami kulli yaumin miskina. Maka yang seperti ini langsung dihukumi dari awal harinya boleh membayar fidyah. Boleh membayar fit fidyah. Nah, sakit yang terus menerus menaun tidak diharapkan kesem kesembuhannya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Mangkana maraduhu tari'an ghairu mai usin min zawalihi sakit yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara, kambuh-kambuhan. Sakit yang sifatnya kambuh-kambuhan yang kadangkala dan diharapkan sembuhnya. Maka yang seperti ini lahu salas halat ada tiga keadaan. Sakit yang sifatnya kambuh-kambuhan. Atau munculnya kadang-kadang. Ada tiga keadaan. Keadaan pertama. Allah syukur alaihi somu walayadurruh. Orang tersebut sakit namun tidak berat baginya puasa dan tidak membahayakan. Sakit apa? Keperang peso. Sakit, ya, sakit. Ternyata cukup di Misalnya sulfanilamid atau apa, betadin terus diperban sudah cukup. Mas sakit memang masih sakit, wudhu saja saya nggak mampu sakit banget misalnya. Kira-kira dia mampu puasa nggak? Bahaya nggak kalau puasa ininya jadi patah tangannya atau tidak sembuh? Tidak bahaya. Ya, ini satu contoh nih Lah kalau nggak dikatakan sakit dusta. Tapi sah sakit. Maka yang seperti ini yajibu alaihi shaum wal li'annahu la lahu wajib atasnya puasa karena tidak ada uzur baginya. Nah, karena puasa tidak membah membahayakan. Ya, ini tadi oh tetap wajib puasa ya. Iya. Ini demikian, wajib wah, puasa. Keadaan kedua, an yashukku alaihi shaumu wa la yadurruhu. Yaitu puasa tersebut dirasa berat olehnya Dirasa berat namun tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Sakitnya apa? Sakit misalnya gigi. Nyeri banget. nggak minum obat, jadi ya tahan. Ya, tidak berbahaya, tidak terus saya puasa, akhirnya giginya copot hilang. Jadi enggak. Tapi nyatanya Masya Allah ngilu sekali. Mungkin kalau minum asam mefenamat langsung Dedana mboten? Puyeng sudah enggak karuan, sholat saja aduh enggak khusyuk, karpet cepat-cepat sudah. Ya. Dia berat puasa enggak? Berat puasa bagi dia. Puasa membahayakan sehingga apa namanya? Giginya copot apa tidak? Tidak. Maka yang seperti ini yukrohu lahu saum. Puasa itu makruh baginya. Sedar makruh. Ya. Kalau dia maksa puasa, sah-sah. Namun makruh, tidak disukai. Lima min lima fihi minal udul anir rukhsah. Dikarenakan orang tersebut dia tidak mau memanfaatkan rukhsah keringanan yang Allah berikan baginya. Ya. Yang keringanan bagi baginya. Ini dimakruhkan oleh syariat. Nah, maka yang demikian Ruhsoh mastiqaqi ala nafsihi. Bersamaan rusoh Allah berikan keringanan, bersamaan engkau juga merasa berat. Coba ngereng-ngereng terus, ditiliki. Baca Quran boro-boro ya. Ini boro-boro baca Quran. ya Dia demikian. Sudah sakit banget. Sakit gigi yang parah. Nih. Yang saya maksudkan sakit gigi yang pa parah. Nah, demikian. Lah seperti ini tadi. Ini satu contoh. Dikiaskan yang lain, sakit-sakit yang lain. ya Ini satu contohnya. Keadaan ketiga, ayyadurrahu saumu membahayakan baginya puasa. Puasa di samping berat namun juga membahayakan. Seperti misalnya orang tersebut sedang menjalani pengobatan intensif. Ini obatnya harus rutin, jamnya pas, tidak boleh telat. Ya. Kalau puasa bahaya, harus ngulang dari nol lagi misalnya. Ya. Kalau puasa bahaya jenengan ini akan semakin lambat kesembuhannya dan penyakit semakin menjamah ke seluruh tubuhnya. Ya. Nah yang seperti ini berbahaya puasa maka alaihi an yasuma nam yadurau som fayuhram alaihi. Ha? Maka ayadurau som fayuhram alaihi an yasuma maka diharamkan atasnya untuk berpuasa. Dari sisi mana? Karena dia karena Allah taala berfirman, "Lima fi min bidoror ala nafsi," sebab dia ingin membawakan mudarat untuk dirinya sendiri. Istilahnya seolah kayak orang mau memudorotkan diri sendiri sendiri dan Allah menyatakan wala fusakum anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian Sesungguhnya Allah lebih rahmat terhadap kalian. Nah, lah ini diantaranya orang yang sakit. Nah sekarang menentukan ini bahaya atau tidak puasanya, ini dengan apa caranya? Ya, oh ini bahaya. Nah ini, oh ini tidak. Bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Maka diketahui kata Alimah Munawawi di sini yurafud dararu shom 'alal marid diketahui ini berbahaya bagi orang yang sakit, puasa tersebut baik bagi orang yang sakit ini adalah dengan dua cara. Dengan dua dua cara. Yang pertama imma bihsasihi bi darar bi Mungkin dengan memang dia sendiri merasakan ini kayaknya kalau saya puasa bahaya. Dia sudah mengetahui. Ini kalau saya puasa mah saya ini kronis dan akut. Kalau saya paksakan ini lagi kambuh, saya puasa, bisa saya semaput nanti dan muntah yang akhirnya habis seluruh. Lihatlah. Dia merasakan dengan dirinya sendiri karena sudah pengalaman. Orang kalau punya penyakit tertentu, kambuh-kambuhan biasanya pengah, pengalaman. Mawas diri, dia tahu kekuatan. Oh kalau begini, saya akan begini. Dengan ihsas dia, ini yang pertama. Atau yang kedua, bi khabari tabibin mausukun mausukin bihi dengan vonis hukum atau kabar berita dari dokter yang dipercaya. Periksaan dokter. Pak, nun sewu nggih, jenengan siam boten? Siam niki kula aturi bukariin lah supaya cepat sembuh. Dokternya dokter yang jujur, dokter yang dipercaya. Ya maka kita dibolehkan untuk ini tadi. Lokatus pun pak dokter nek kulo siam maksa-maksa kepribun, ampun maksa-maksa. Niki jenengan nek siam gih bahayane penyakitnya tambah parah. Jenengan suwe marine, jenengan malah nanti semakin lemah ini dan itu sebagainya. Oh ya sudah. Lah niki dengan salah satu dari dua cara. Maka dia akan barakallahu fikum boleh untuk tidak berpu berpuasa. Dipahami nggih? Syarat kelima. Ya sudah, syarat ketiga sudah. Berarti orang yang sakit bagaimana? Oh, sakitnya menaun, gak usah puasa. Wajib nyaur, gak wajib nyaur, wajibnya fidyah. Orang yang sakitnya kambuh-kambuhan boleh fidyah, tidak fidyah, namun nyaur nanti ketika sem sembuh. Ya ini tadi. Cuma yang sakitnya kambuh-kambuhan atau kadangkala ini ada tiga ke keadaan. Sakitnya ke perang, ya. Dan seterusnya, ya. Oh, saya ini ini baru karena tadi sudah ini lukanya kecelakaan dan seterusnya ini, ini obatnya bisa ditunda, bisa. Oh, tidak mengapa, ya. Bisa ditunda obatnya. Namun yang tadi vonis obat yang tidak boleh ditunda. Ini harus tepat waktu. Kalau tidak Anda ngulang dari awal, kalau Anda begini, begini, begini. Nah dengan dokter tadi maka yang seperti ini jangan berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima adalah safar. Syarat yang kelima atau di sini mukim, yaitu iqamah. Syarat yang kelima mukim atau iqamah tinggal di negeri sendiri. Kenapa kan, nggih? Keluar daripadanya musafir, orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh ditinjau keadaannya apa yang ringan bagi dia. Ringan puasa, afdol puasa. Ringan untuk buka, afdol buka. Eh, saya siang-siang mau pergi ke Jakarta. Naiknya apa? Dari sini sampai Jakarta naik kereta kelas bisnis atau eksekutif. Berapa? Cuma 5 jam. Adem, nyaman, bisa turus, tenang terus. Kepenaknya apa? puasa sudah puasa. Saya mau ke Jakarta siang hari bulan Ramadan naik apa? Naik kendaraan motor roda dua, nyetir sendiri. Kira-kira kuat nggak ya? Berapa jam ya? Siang-siang, panas, debu dan seterusnya. Kalau maksa-maksa saya puasa mungkin gelayang di tengah jalan, bahaya. Yang mudah bagi dia berbu berbuka, ya. Ini tadi. Nah, seorang melihat kemampuan dirinya sendiri. Kecuali kalau sampai puasa tersebut membahayakan nyawanya, maka dia wajib untuk berbu berbuka. Tidak boleh puas puasa. Nah, tadi itu orang yang musafir tadi. Yang keenam adalah hulu min mawani'i asyam minal haid wan nifas, yaitu bersih dari penghalang sahnya puasa berupa haid dan nifas ini khusus bagi wanita. Sehingga ini yang di Nah, barakallahu fikum yang dianjurkan atau diwajibkan untuk berpuasa adalah mereka orang-orang yang terpenuhi padanya enam syarat. Muslim yang pertama, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat orang yang sehat, yang kelima orang yang mukim bukan musafir, yang keenam orang yang bersih dari penghalang berupa haid atau nifas. Ini yang mudah kita ambil dalam pelajaran sore hari ini mengenai kedudukan puasa dan tadi amalan-amalan yang diwajibkan atau dianjurkan di bulan Ramadan dan masih tersisa penjelasannya dalam pertemuan yang akan datang yang kita masih dalam malam yang ke-28 daripada bulan Syaban belum masuk Roma, Ramadan. Jadi insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang cukup sampai di sini dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.